Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi Wa man wala amma ba'd Pendengar roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita bersua di udara Kita lanjutkan pembahasan ilmiah dari kitab Syarah Hadis Umdatul Ahkam Dengan pembicara Ustaz Abu Qatada Hafizahullah ta'ala Mudir dan salah seorang pengajar di Mahat Iyaw Sunnah Tasikmalaya bagi para pendengar uji yang mungkin baru bergabung, Anda bisa mempersiapkan catatan atau buku kitab Om Dato' Ahkam dan kita akan simak pemaparan materi dari pembahasan hadis Om Dato' Ahkam dan kepada Ustaz Abu Qatada kita persilahkan Falyatafadhal mashkura.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 Ihwatu iman, sahabat roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam al makdasi dalam kitab yang bernama Umdatul Ahkam. Kita akan masuk kepada bab yang baru dari bab dari kitab Tuharoh setelah kita menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang madi dan seterusnya. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala babul gusli minal janabah. Babul gusli al janabah. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu fadhahabtu fagtasaltu thumma ji'tu. Faqala aina kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tohara <coughs> Faqala Subhanallah inal mu'mina la yanjus. Bab yang baru ini berbicara tentang masalah penting ya. Yaitu bab yang berjudul Babul Gusli Minal Janabah Bab tentang mandi karena junub. Karena apa? Junub ya. Dan min di sini adalah untuk menjelaskan sebab ya. Ini lil bayan ataupun untuk menjelaskan sababiah ya. Al-ghuslu di sini dengan didomahkan ginnya, ya, yaitu al-guslu. Babul gusli. Maka di sini adalah ismun lil fi'li. Yaitu nama untuk menunjukkan sebuah perbuatan. mana al-iktisal. huwa ta'mimul badani bilma. Yang dimaksud di sini adalah ya, menggunakan air untuk menyiram seluruh badan. Itu yang dinamakan dengan algoslu, Artinya ya, menyiramkan air atau menggunakan air ya, untuk seluruh badan. Maka ini yang dimaksud dengan al-guslu itu bab mandi. Ya. Sedangkan secara istilah adalah takmimul ma ila sairil badan bisa babin maksusin taqarruban ilallah Al-ghuslu secara makna syar'i adalah menggunakan air untuk seluruh badan dengan sebab yang khusus dalam bentuk takorub kepada Allah Ta'ala. Dalam bentuk takorub kepada Allah Ta'ala. Sedangkan mandi secara hukum itu memiliki tiga jenis. Ya. Yang pertama ma huwa wajib wa ma huwa mustahab wa ma huwa mubah. Sedangkan mandi dari segi hukumnya itu memiliki tiga macam ya. Yang hukumnya wajib ya, seperti di sini disebutkan mandi junub. Mandi karena intiha uminal haid atau intiha uminan nifas. Karena junub atau karena selesai dari haid ataupun dari nipas. Ada mandi yang hukumnya mustahab. Ya, artinya sunnah, tidak wajib. Seperti guslul idain, mandi untuk dua hari raya. Ya. Guslul ihram, mandi untuk ihram. Dan yang lainnya yang nanti kita akan bahas. Dan ada yang hukumnya mubah. Wahual asl maka itu adalah hukumnya ataupun hukum asal dari mandi adalah mubah. Ya, hukum dari mandi adalah mubah. Minal janabah Ini dari arti makna asalnya adalah bimana al-bu'du. Dimana al-janbu ini artinya yang artinya adalah Bimana al-bu'du. Wal muradu huna ay bimana inzalil mani. Sedangkan yang dimaksud di sini kegolibannya digunakan dalam arti keluar maninya. Dan diartikan orang yang keluar ya, air itu dikatakan junub Ya, orang yang keluar air mani dikatakan junub. Qala ba'dul ulama ba ma'ahu mahal mahalluhu. Karena ya tentunya si air tersebut telah menjauh darinya dari tempatnya. Maka dia dikatakan al-junub. Ya. Dikatakan apa? Al-junub. Sedangkan cakupan dalam bahasan bab ini adalah berkaitan dengan beberapa masalah dan secara pokok ada tiga masalah. Masalah yang pertama adalah asbabul gusli, sebab-sebab mandi. Artinya sebab-sebab wajibnya mandi ataupun sunnahnya mandi. Yang kedua adalah berbicara yang berkaitan dengan kaifiyatul gusli yaitu tentang kaifiahnya di dalam apa? Di dalam mandi ini. Tata cara mandi yang sunnah, kaifiah mandi yang sunnah. Nah, termasuk yang ketiganya dan ini juga penting ya yaitu tentang adab-adab di dalamnya. Dan itu juga termasuk kaifiyah. Tetapi mungkin adab ya ini ada yang sifatnya wajib nanti, ada yang sifatnya mustahab. Maka itu yang sifatnya mustahab ya bisa dikatakan kepada jenis adab ya. Kaum muslimin sahabat roja di mana saja berada, nah kita akan menjelaskan beberapa poin ini yang berkaitan dengan babul gusli minal janabah. Bab mandi karena junub. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, di dalam pembahasannya, kita akan mendapatkan di dalamnya beberapa poin yang sangat penting. Ya. Di mana di antaranya adalah kita akan berbicara tentang mujibatul gusli. Artinya yang menyebabkan wajibnya mandi. Artinya apa saja yang menyebabkan wajibnya apa? Mandi. Ikhwati iman rahimakumullah. Ya. Di sini akan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya mandi. Ya. Kemudian juga akan menjelaskan tentang kaifiatul gusli, Kaifiyah mandi. Ya. Kemudian juga tentang adab di dalam mandi dan masail-masail yang sangat penting yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Nah. Sebelum kita menjelaskan tentang poin-poin tadi, maka kita akan mengetahui secara dalil pokok bahwa mandi itu disyariatkan oleh dalil secara umum. Ya, mandi junub maka itu adalah wajib berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah dan ijma. Kalau Allah Taala wa in kuntum junuban fattaharu jika kamu dalam keadaan junub ataupun tertimpa junub maka bersucilah artinya mandilah waqala nabi sallallahu alaihi wasallam al ma'u minal ma'i idza jalasa baina syu'abiha al arba faqad summa jahadaha summa faqad wajabal ghuslu artinya kalau keluar air maka wajib mandi mandi adalah disebabkan karena keluar air artinya air mani dan telah ijma para ulama bahwa kalau junub itu adalah wajib mandi. Tapi kita tidak akan masuk dulu ke situ, kita akan baca hadis yang pertama. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini terima dari Abu Hurairah. Ya, nama beliau adalah Abdurrahman bin Suhar Ad-Dausi, ya, Al-Yamani. Dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa junubun. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya. Ya. Di perjalanan ke Madinah atau satu jalan yang itu di Madinah. Wa junubun sedangkan Abu Hurairah dalam keadaan junubnya. Jadi Abu Hurairah dalam keadaan junub. Jadi artinya dia sedang junub. Qala pan khonastu minhu. Ai salaltu. Muhtafian. Di mana beliau itu apa? Artinya apa? Pergi dengan menyelinap. Dalam arti ya tidak tidak izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak mengasih tahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau seolah-olah bersembunyi ketika beliau pergi dari majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Fadhahabtu saltu lalu aku pergi dan aku mandi. tu lalu aku datang kembali. Faqala aina kunta ya Aba Hurairah? Dari mana wahai engkau Abu Hurairah? Dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Qala tu junuban. Aku dalam keadaan junub Fakari an ujalisaka. Maka aku enggan untuk duduk bersamamu wa an ala gori toharoh. sedangkan aku tidak dalam keadaan suci. Wakala. lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih, subhanallah. Artinya beliau takjub dengan istimbat dan keyakinan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqala Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin jasadnya tidak najis. Yaitu hayyan kana au mayitan. Baik dalam keadaan mati ataupun dalam keadaan apa hidup. Maka seorang mukmin itu adalah tidak najis. Maudu'ul hadis. Di sini kita harus mempelajari ya. Artinya apa judul hadis ini? Kenapa Imam Al-Maqdasi rahimahullahu taala membawakan hadis ini di dalam kitab Janabah, dalam kitabul Ghusl, dalam kitab Junud, Junub ya. Apa maudunya? Artinya apa pembahasan pokok dari hadis ini? Inti permasalahannya ada dua. Ya. Yaitu apa? Bayanu anna jasadul junub ghairun najis wa innama huwa tahirun. Di sini menjelaskan bahwa jasad orang yang junub itu tidak najis, tetapi ia tetap dalam keadaan apa? Suci. Jadi jasadnya adalah suci. Badannya adalah apa? Suci. Nah, maka ini menunjukkan tentang kaidah sangat penting dimasukkannya hadis ini di dalam bab ini. Yang kedua, secara pokok bahasan dalam hadis ini juga menjelaskan tentang apa? Bayan jawaz mujasalat jadi mujalasatil junub yaitu tentang apa menjelaskan tentang bolehnya duduk bersama orang junub dan orang junub boleh duduk di majelis jadi ini e, inti pembahasan dan judul dari hadis yang mulia ini kenapa dimasukkan di dalam bab ini jadi artinya apa muwafaqatu turjumah au munasabatu al hadis maat turjumah. Artinya relevansi hadis dengan terjemah ataupun dengan judul di atas. Nah, kita akan teliti hadis ini. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junubun. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang senantiasa duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma laqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fa ajlasahu fi janbihi. Wa hadha dalilun ala mulafatu mula mulatatu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau memegang tangannya Abu Hurairah ketika ketemu dengannya. Lalu beliau membawanya, lalu mendudukkan di sisinya. Artinya di majelisnya. Dan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan e, kasih sayang, lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ya. Dan di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada para sahabat, sangat kasih sayang kepada para sahabat. Dan di sini juga salah satu bantahan kepada orang-orang Syiah yang mereka adalah telah sesat dari agama yang mulia ini ketika mereka membenci Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah saw alaihi wasallam menempatkan Abu Hurairah mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan kebaikan. Dan dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyengaja ya, menempatkan Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dan membawanya karena ia adalah seorang sahabat yang senantiasa duduk di majelisnya. duduk di majelisnya. Dan di sini juga salah satu torikoh ya, seorang guru kepada muridnya. Ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madin wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu fadhahabtu fagtasaltu. Lalu Abu Hurairah dengan istihadnya beliau ya, jadi beliau beristihad dan beliau memiliki prasangka bahwa tidak layak sedang junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sini apa? Di sini tentunya isi hat, tetapi berdasarkan dari sisi bahwasanya beliau pingin ta'zimun nabi wa takrimun nabi yaitu pingin mengagungkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan pingin untuk apa? memuji Nabi Sallallahu alaihi wasallam, menempatkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia enggan untuk duduk bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan duduk di majelisnya sedangkan ia dalam keadaan tidak suci dalam keadaan junub. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Lihat di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari dan tidak menyalahkan tentang ta'zimnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah di sini mengingkari, walaupun pengingkaran ini tidak sampai kepada derajat dalam arti ya apa dalam arti sebuah kesalahan yang secara umum artinya menyelisih syariah. Kenapa? Karena secara umum ya bahwa orang dalam keadaan suci dalam majelis itu memang akbar. Tetapi kalau diyakini bahwa wajib dalam keadaan bersuci kalau ada dalam majelis maka tidak ada bimbing apa dalilnya kita Dan tidak ada syariatnya. Maka di sini ada satu rahasia bahwa tidak semata-mata kita mengagungkan berarti itu benar. Ataupun kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang tidak diperintahkan bukan berarti itu kecintaan yang benar. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu tentunya berasal dari satu itikad bahwasanya beliau ingin menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan isyarat bahwa pengagungan terhadapku tidak disyaratkan bahwa engkau duduk bersamaku mesti dalam keadaan suci. Sehingga kalau kamu meyakininya itu adalah sebagai satu syarat itu juga tidak boleh. Adapun keberadaan seseorang dalam keadaan suci ketika di majelis, ya. ketika kita tolabul ilmi, ketika kita mengisi, ketika kita taklim, maka ditunjukkan oleh dalil-dalil umum yang lain bahwa orang mendawamkan dalam keadaan suci pertama akbal Kemudian ketika orang itu akan taklim, mencari ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila hatinya suci, kemudian jasadnya suci akan apa? memudahkan pemahaman dan akan mudahnya datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan sebuah syarat. Nah, maka berarti wati iman rahimakumullah di sini menunjukkan bahwa niat hasanah itu disyaratkan muwafaqah ma'ad dalil. Muwafaqatu ma'as syar'i. Bahwa apa? Niat yang baik itu mesti sesuai dengan syariah kalau kita akan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita akan menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak boleh dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini satu kaidah sangat penting dari faidah hadis yang mulia ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa orang yang junub nah itu tidak layak di majelis ya. Atau dimungkinkan bahwa jasad orang junub ini apa? Najis itu. Jadi jasad orang junub ini adalah apa? Najis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dan menjelaskan bahwa istimbat seandainya itu adalah sebuah istimbat ataupun keyakinan Abu Hurairah maka disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah tidak tidak najis. Ya. Jasad orang junub itu adalah tidak apa? Tidak najis. Jadi jasad orang junub adalah tidak najis. Maka ini adalah bantahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ji'tu faqala aina kunta ya Abu Di sini ada dua faidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaannya. Ya. Disunnahkan dan merupakan syariah bahwasanya apabila orang berada di majlis, fa idza arada an yakhruja minal majlis payan bagi alaihi al-istidzan li'anna tarkil yani tarkal istidzan yurisur riba. Di sini menunjukkan bahwa adabnya ketika orang berada di majelis, lalu dia akan keluar dari majelis, maka dianjurkan untuk meminta izin kepada sahibul majelis, kepada orang yang memiliki majelis. Ya, imam ustadz ataupun di situ ada pemimpin majelis ketika musyawarah, ketika ada pembicaraan dan sebagainya. Kenapa? Karena ada mul istidzan artinya meninggalkan istidzan dan tidak adanya izin, maka itu akan mewariskan tentang keraguan-raguan. Man hadar rojul? Walimada hadar rojul? Maka Orang akan bertanya kenapa orang ini pergi, kenapa dia keluar. Ya. Maka dimungkinkan akan datang bisikan syaitan sehingga akan terjadi al kemudian su'uban dan sebagainya. Bahkan dikatakan mungkin kalau orang tidak kenal hal hadam man hada walimada. Siapa ini dan kenapa begini dan seterusnya. Maka adabnya adalah al-istidzan yaitu meminta izin kepada sah sahibu majelis kepada yang memiliki apa majelis kemudian istimat yang kedua di dalam tariqatul inkaril munkar idza ra'a rajulan yukhalifu masalan ma huwa ma'lum din yukhalifu syariah apabila kita melihat seseorang menyelisihi syariah ataupun dia mengingkari sesuatu yang dianggap oleh kita salah atau bahkan harta berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dunia ketika kita berada dalam sebuah majelis kita melihat bahwa seseorang itu melakukan sebuah kesalahan maka di sini apa dianjurkan tolabut tafsil, tolabul istibsar, yaitu kita meminta tafsir perincian dan kita meminta penjelasan apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu. Karena apa? Al-hukmu yaitu setelah wurudnya tasawur. Setelah datangnya apa? Surah permasalahannya jelas karena hukum yang tidak berdasarkan kepada landasan yang jelas ya, dan kepada sebab yang jelas maka itu akan mendatangkan hukum yang batil jadi hukum yang tidak benar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam banyak hadis dikatakan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam roa rojulan mu'tazilan pinahiyatil masjid walam yusalima al qaum Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallam wa la yunkir awalan yakni bimada bil qaul aw bil fi'li. Wa inna mas'alahu awalan faqala ma ma'anaka an tusalliya ma'al qaum. Qala qad salaitu fi rihalina. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang terdiam di ujung masjid. Jadi dia terdiam di ujung masjid. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak melakukan sholat bersama kaum? Karena ketika dia tidak melakukan sholat itu ihtimal apakah dia itu menganggap bahwa imamnya tidak disenangi atau imamnya begini ataupun dia seorang munafik dan sebagainya. Maka Nabi SAW bertanya terlebih dahulu. Ternyata dia mengatakan aku telah sholat di tempatku. Maka Nabi SAW apabila kamu setelah sholat di rumahmu ataupun di tempatmu maka ketika kamu melihat kaum sedang sholat maka sholatlah bersama kaum sebagai tatawu sebagai tatawu nah di sini lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Hurairah melakukan hal itu dan dia pergi tanpa sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengasih tahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ya mengingkarinya dan sebelum membantahnya ataupun mengatai sesuatu perkara maka ia bertanya dulu apa yang dilakukan oleh beliau dan apa yang menjadikan sebab ya. maka beliau menjelaskannya lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa alasan itu tidak benar jadi alasan itu apa tidak benar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal mu'mina layan jus sesungguhnya orang mukmin adalah tidak tidak najis. Ya. Maka Nabi SAW bertanya, Aina kunta ya Abar? Kala kuntu junuban. Fakarihtu an ujali sakawaan nagoir tohara. Nah, maka di sini ihtimal dua perkara. Imma Abu Hurairah menyangka bahwa orang junub adalah najis. Ya. Ima dia berkeyakinan bahwa orang yang junub tidak boleh duduk di majelis. Ya. Sama saja apa latar belakang Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu mengatakan bahwa yang junub adalah najis ataupun yang junub tidak boleh duduk di majelis, maka kedua istimbat ini ataupun kedua prasangka Abu Hurairah ini adalah tidak benar. Artinya tidak apa? Tidak benar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Subhanallah, inal mu'mina layan juz Kemudian juga mengajarkan kepada kita semua bahwasanya apa? adalah hakimu fa Fala yulamu ala khato'ihi. Wa innama nunkiru ala bi biadabin. Di sini menunjukkan apa? Bahwa apabila seorang mujtahid, bukan orang awam, seorang mujtahid, dia salah dalam istihadnya, maka dia tidak dicacati dan tidak dicaci karena kesalahan istihadnya, tetapi diingkari istihadnya. Dengan adab yang benar, dengan adab yang tentunya dengan adab yang penuh ya artinya adab yang baik dengan cara yang baik dengan hujah dan sebagainya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ijtihadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mencacatinya dan tidak mengatai dengan perkataan yang lain tetapi beliau menyebutkan satu perkara yang apa yang benar dan menyampaikan perkaranya hujah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala Jadi di sini menunjukkan kalau kita melihat ada seorang alim mujtahid salah maka itu tidak dicacati karena isi hatinya yang salah. Tetapi apa? Diingkari dan kita menyelisihinya. Dan kita apa? Menyelisihinya. Jadi menyelisihi istihadnya yang salah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ya istihad mustahid itu ma'fun artinya apa khata istihadul mustahid itu ma'fun ma'fu magfur lakin ittiba'u zalatil alim asimun ghairu jais tetapi apa mengikuti kesalahan istihad mustahid itu tidak boleh dan kita taklid kepada kesalahan istihad mustahid maka itu adalah tidak boleh oleh sebab itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala pernah bertanya, apa yang akan menghancurkan agama ini? Dan apa yang akan menyebabkan terjadinya banyak kesesatan? Salah satunya dikatakan zalatul alim. Yang kedua adalah alimul lisan, munafik alimul lisan. Di sini yang dimaksud apa? Bukan orang alimnya yang apa? mendapatkan celaan. Tetapi yang mendapatkan celaan adalah orang yang mengikuti kesalahan orang alim. Jadi zalatul alim itu tidak boleh diikuti. Wajib kita untuk apa? Menyelisihinya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka kapi masyajar robayna. Ittabi'u unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunih awliya aqali lama tadakarun. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Ini jelas ayat-ayat yang menunjukkan harus mendahulukan kalam Allah dan kalam Rasulnya. Dan tidak boleh mendahulukan istihadul mujtahid. Dan sering saya sampaikan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahul hadisu fala yahilalahu an yada'ahu liqawli ahadin. Barang siapa yang nampak kepadanya dalil hadis, maka tidak boleh atasnya untuk meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti ucapan seseorang. Artinya apa? Apabila diketahui ucapan seseorang menyelisihi nas, dalil, baik Quran ataupun hadis, maka tidak boleh dia untuk meninggalkan dalil karena ucapan seseorang. Nah ini ihwati iman rahimakumullah, eh, faidah dari hadis yang mulia ini, artinya pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian di sini menunjukkan juga bahwa termasuk sega ta'ajub adalah mengucapkan subhanallah. Nah, ta'ajub di sini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takjub, artinya heran dengan apa istimbatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi istimbatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lalu beliau mengatakan apa? Subhanallah. Jadi beliau mengatakan subhanallah. E, kita ulangi bahwa dalam hadis ini menjelaskan tentang dua pokok. Inti permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini. Yaitu apa? Poin yang pertama bahwa orang yang junub jasadnya adalah suci. Tidak karena junub maka menjadi najis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taalaanha ketika meminta Rasulullah SAW untuk memberikan sesuatu kepadanya. Lalu Aisyah radhiyallahu taalaan seolah-olah enggan karena ia dalam keadaan junub. Pakola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan haid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, Inna haidatuki laisa fi yadiki. Sesungguhnya headmu adalah bukan di tanganmu. Artinya apa? Bahwa jasad yang head pun suci. Jadi bahwa jasad yang head pun apa? Suci. Yang kedua, bahwasanya menjelaskan apa? Jawaz mujalasatil junub. Bolehnya duduk bersama orang yang junub ataupun orang yang junub boleh duduk di majelis. Hanya saja tidak diragukan lagi bahwa ketika orang akan duduk di majelis, ketika orang itu akan duduk di majelis taklim dalam keadaan suci, maka itu adalah lebih abdol dalam keadaan bersih, dalam keadaan kondisi yang sangat apa pres itu dan sebagainya. Bahkan ya diajarkan oleh Jibril alaihi salam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala berkata, Eh, baina bainama manahu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadi siabi apa na'am syadidu syawadi sya'ri datang seseorang ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang seseorang yang rambutnya hitam sekali bajunya putih sekali tidak ada bekas bepergian maka di sini menunjukkan apa hay'ah tayyibah inda al-majlis yaitu apa? Dalam keadaan kondisi yang sangat indah dalam keadaan kita duduk apa? di majelis. Ini hadis yang hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama. Ya. Iwatu iman rahimakumullah bagi yang memegang kitab apa? Kitab Umdatul Ahkam eh, kita akan apa? meninggalkan dulu dua hadis, tiga hadis ya jadi kita akan menjelaskan dulu mujibahnya. Karena tiga hadis sebelumnya itu berbicara tentang tata cara mandi. Nah, maka kita akan menjelaskan dulu biar apa e, lebih apa mengena ya dan lebih mudah untuk dipahami tidak apa-apa kita mengambil tidak tartib mu'alib kita ambil dulu hadis nomor 32 itu hadis Ummu Salamah yaitu tentang penjelasan di sini mujibatul gusli perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi di perkara-perkara yang mewajibkan kita apa mandi qala al-mu'allif rahimahullahu taala an ummi salamata zauji nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at ummu sulaim imra'atu abi talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inallaha la yastahyi minal haq hal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idh hiya atau idza hiya ra'atil ma Hadis yang pertama maudunya ini menjelaskan bahwa apa di antara yang membatalkan ataupun di antara yang mewajibkan mandi yaitu khurujul mani. Yaitu apa? Khurujul mani. Di antara yang mewajibkan mani yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Nah, kita akan jelaskan nanti. An Umi Salamata dari Umi Salamah, Umul Mukminin. Ya, Umi Salamah ini adalah Hindun binti Umayyah. Jadi Hindun binti Abi Umayyah. Yaitu Abi Umayyah adalah Hudzaifah ibn Mughirah Al-Quraisyah Al-Mahzumiyah ya. radhiyallahu taala anha. Dia adalah masuk Islam bersama suaminya adalah Abu Salamah. Jadi bersama suaminya adalah Abu Salamah. Dan dia adalah merupakan anak pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu suaminya itu adalah meninggal di dalam perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud. Di dalam perang Uhud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya kepada suaminya, yaitu Abu, Abu Salamah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kematiannya Abu Salamah ini beliau betul-betul merasakan musibah yang menimpa kepadanya. Jadi merasakan musibah yang menimpa kepadanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitbahnya setelah selesai dari idahnya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ya. Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini juga adalah di antara istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki kecerdikan ya, dan kepintaran. Oleh sebab itu, beliau adalah banyak meriwayatkan hadis seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini adalah memiliki kecerdikan di dalam berpendapat ya. ya. Kecerdikan di dalam dan kefakihan ya. Sebagaimana ya kita ketahui dalam beberapa masalah Ummu Salamah ya bersesuaian dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang datang dari wahyu ya. Iwatu iman yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala ini adalah yang berkaitan dengan Ummu Salamah. Qalat dia berkata, Ja'at Ummu Sulaim. Datang Ummu Sulaim yaitu seorang yang bernama Sahlah binti Milhan Al-Ansariyah. Ya. Imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka ia berkata, "Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Inallah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu akan kebenaran. Hal alal mar'ati min guslin, apakah bagi wanita harus mandi idza hiya ihtalamat apabila ia mimpi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." idhiya hiya ra'atil ma' apabila ia melihat apa? air. Nah, hadis yang kedua ini ataupun hadis yang dibacakan yang kedua ini menjelaskan tentang sebab sebab mandi ataupun sebab wajibnya apa? mandi. Jadi sebab tentang wajibnya mandi. Nah, kita lihat tentang hadis ini dulu sebelum kita menjelaskan karena berkaitan dengan keluarnya mani adalah wajib mandi, ini adalah perkara insya Allah adalah gampang. Tetapi bagaimana kita mengambil makna dan beristimbat dari hadis yang mulia ini? Nah, pertama Ummu Salamah menceritakan tentang Ummu Sulaim. Ya. Di sini menunjukkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Allah taala. Hirsus sahabah alal ilmi wa tafaqquhi fid Di sini menunjukkan apa? Kesemangatan para sahabat ya. Di dalam mempelajari ilmu dan mereka memahami tentang agama. Ya. Dan di sini menunjukkan fadilah Ummu Sulaim. Fadilah Ummu Sulaim di mana beliau adalah sangat semangat dalam mencari ilmu sehingga ia datang bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ya di antara adabnya kita juga bertanya, ya begitu banyak ya di antara kita ya bertanya lewat SMS umpamanya kemudian kadang-kadang disingkat-singkat ya padahal ustadz itu bukan ABG ya. ya saya tidak paham kalau ada kalimat-kalimat disingkat apa ini maknanya kemudian apa maksudnya ya. kemudian apa kalau bertanya sebutkan dalilnya dalam kitab apa dalilnya apa ya tolong tuliskan dalilnya Ya tentunya itu harus konsultasinya lewat internet ya bukan lewat SMS ya karena itu tidak bisa gitu ya. ya. Maka apa? Adabnya bertanya langsung. Ya. Kemudian apa? Mungkin ya pertanyaan pun harus ya dengan adab dan kita juga akan jelaskan nanti di sini. Ketika Ummu Sulaim radhiyallahu taala akan bertanya tentang perkara rahasia, ya saroir kan ini berkaitan yang sifatnya rahasia, malu kalau disebutkan. Maka beliau menyebutkan sebuah mukodimah dan ini menunjukkan apa? Husnu adabiha. Yaitu yang menunjukkan adabnya baik gitu. Di mana beliau menyebutkan sesuatu yang menyebutkan udur terpaksa harus bertanya gitu. Sehingga beliau mengatakan innallaha la yastahi minal haq Artinya apa? Yang memberikan tekanan kepada dia adalah pingin tahu. Ya. Walaupun ini adalah perkara rahasia, ya kalau wajib ditanyakan ya ditanyakan gitu. Maka beliau menyebutkan innallaha la yastahminal haq. Dan ini berkisar akidah nanti kita belakakan dulu ya. Tetapi kita akan maknai kenapa Ummu Sulaim. Maka beliau mengatakan hal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat. Kalau berbicara tentang mimpi dan sebagainya, maka ini ya perkara rahasia. Rahasia artinya apa? Suka disembunyikan. Artinya bukan pulgar, apalagi wanita gitu. Maka tidak boleh dan tidak ada berbicara pulgar. <coughs> ya, adab ini diajarkan oleh syariat ini. Dan di sini dimungkinkan Ummu Sulaim memiliki dua keyakinan ya. Artinya dua prasangka yang berbeda Ya. Ima Ummu Sulaim meyakini bahwa wanita itu tidak ihtilam. Wanita itu tidak mimpi. Artinya tidak keluar apa? Keluar mani. Ya. Maka apa? Disebutkan dalam riwayat yang lain ya tentang hadis Ummu Salamah ini di mana-mana di mana seolah-olah ada pengingkaran apakah wanita melihat air ataupun wanita itu keluar air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dengan satu apa kiasan. Maka beliau mengatakan pamin aina ashibhu. Kalau wanita itu tidak keluar air maka dari mana adanya persamaan katanya. Artinya apa? Ya ada anak yang sama dengan ibunya wajahnya. Maka Ummu Salamah itu bertanya, "Hal yakunu hadza?" Qala na'am, min aina yakunu asyibhu?" Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah mungkin katanya ini?" Maka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau begitu dari mana katanya ada persamaan? Ada ya wajahnya sama, karakternya sama bahkan kadang. Kalau bukan dari persamaan air mani dan kalau tidak keluar air air mani. Nah, ini apa? E, kemungkinan dari pertanyaan siapa? Umu Sulaim dan di sini adalah Umu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemungkinan yang kedua bahwasanya wanita itu tidak mimpi gitu. Jadi wanita itu tidak tidak mimpi. Tetapi golibnya, Allah alam dinyatakan bahwa wanita mimpinya adalah lebih banyak ketimbang laki-laki. Oleh sebab itu dalam pertemuan yang kemarin ya, apa dianjurkan bahkan Allah alam pendapat yang roja adalah wajib bagi wanita untuk dihitan. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kola, fakola. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naam idahia roatilma." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dua perkara di sini. Jadi tersirat dua perkara. Yaitu apa? Mengatakan bahwa wanita keluar air mani. Ya. Yang kedua menunjukkan wanita mimpi. Yaitu wanita apa? Mimpi. Jadi di sini menetapkan dua perkara yang apa? Yang tersembunyi. Yang pertama mengatakan wanita keluar air mani dan yang kedua apa? Yang kedua bahwa wanita suka mimpi. Buktinya mana? Ummu Salamah bertanya gitu. Istimbat ini dari mana? Ya istimbat ini Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu paham kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Salamah mengatakan, hal yakunu hada? Apakah mungkin ini kolanaan? Pamin aina yakunu shibhu. Dari mana katanya adanya persamaan? Adapun dohir hadisnya ataupun nas hadisnya di sini, nam idza ra'atil maka di sini hukum permasalahan pokoknya apa? Bahwa khurujul mani min wajibatil min mujibatil gusli apuan, min mujibatil gusli. Tetapi dari segi nas hadis ini menunjukkan apa? Bahwa yang keluar air mani maka dia wajib mandi. Jadi maka dia adalah wajib mandi. Nah, dan keluar air mani bisa dengan beberapa sebab. Bisa dengan sebab jima bisa dengan sebab mimpi, bisa dengan sebab yang lainnya. Seperti tadakurun nisa, seorang laki-laki yang mengingat laki, perempuan, ataupun seorang wanita yang mengingat suaminya dan sebagainya. Maka bisa dia keluar air mani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan ilamah huwa'am, mengisyaratkan kepada yang lebih umum. Jadi di sini istimbatnya banyak. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan mahwa'am. Jadi tidak menyebutkan kepada sebabnya saja. Ya. Maka di sini apa? Sebab mandi bukan sebab mimpi. Ya. Ini perlu diingat. Sebab mandi bukan sebab mimpi. Tetapi apa? Inti permasalahannya adalah keluar air. Dalam arti apa? Kalau mimpi tidak keluar air maka tidak wajib mandi. Tetapi keluar air tanpa mimpi maka dia wajib mandi. Maka di sini apa? Satu kaidah di dalam apa memahami hadis ataupun kita memahami kaidah syar'i. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan mahu am. Artinya apa? Mengisyaratkan kepada yang lebih umum. Dan ini ditetapkan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam kala al-ma'u min al ma'i. Di mana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yaitu Malik bin Sinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ma'u minal ma'i. Artinya apa? Wajibnya mandi karena keluar air. Apabila keluar air maka wajib mandi. Jadi apabila keluar air maka wajib mandi. Nah, iwat iman yang dirahmati oleh Allah Taala. Nah, maka di sini menunjukkan apa? Khurujul mani min mujibatil gusli. Keluar air mani menyebabkan wajibnya mandi. Wahada bil ijma dan ini adalah berdasarkan ijma. Jadi ini adalah berdasarkan ijma kesepakatan para ulama tidak ada yang berbeda di kalangan para ulama bahwa keluar air mani adalah e, apa menyebabkan wajibnya mandi. Nah, tetapi kita akan lihat di sini yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Yaitu apa? Tentang orang yang ihtilam. Ini al-muhtalim, orang yang ihtilam. Orang yang ihtilam idah talam rojulu summa summa kobo summa wajada al-ma'a fayajibu alaihi luslu Orang yang mimpi lalu ia bangun dan melihat air mani, maka dia adalah wajib mandi. Dan itu adalah berdasarkan apa? Ijma. Jadi itu adalah berdasarkan apa? Ijma. Apabila dia mimpi lalu dia melihat air, maka wajib atasnya apa? Mandi. Nah. Yang kedua, idah talama kobo walam yajidil ma'a falaysa alaihi al ijma'an aidan. Yang kedua juga mengatakan apa? Apabila seseorang itu mimpi lalu dia mandi maaf, lalu dia bangun dan dia tidak mendapatkan air, maka tidak wajib mandi berdasarkan ijma. Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, naam idro idro atilma. Iya, dia itu wajib mandi apabila ia melihat air. Artinya apa? Bahwa orang yang bangun dari tidurnya dan ia mimpi pada malamnya, yang dimaksud di sini mimpi ihtilam itu bukan mimpi dikejar harimau tetapi yang dimaksud di sini adalah mimpi jima. Apabila dia mimpi pada malam harinya, lalu dia bangun dan tidak melihat air, maka dia tidak wajib mandi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Naam, ida hiya ma. Jadi iya, apabila ia melihat apa? Melihat air. Maka ini apa? Dua perkara yang wajib dipahami oleh oleh kita. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang bangun tidur lalu ia melihat air. Walam yahtalim, sedangkan dia tidak ihtilam. Nah, jadi sekarang apa? Al mustaiqidu min naumihi. Orang yang bangun dari tidur lalu dia melihat air. Apa yang harus ia kerjakan? Jadi apa yang harus ia kerjakan? Walam yahtalim dan dia tidak ihtilam. Jadi dia tidak mimpi dan dia tidak mimpi. Maka dikatakan oleh para ulama bagi dia adalah arba'atu ahwal. Jadi bagi dia ada empat kondisi. Kondisi yang pertama annahu ya'taqidu annahu mani fayan bagi alaihi ماذا الغسل وتيقن أنه الماء يعني mani payan bagi alaihi al Kondisi yang pertama orang yang bangun dari tidurnya lalu dia melihat akhir dan dia meyakini itu adalah air mani jadi dia meyakini itu adalah air mani maka wajib baginya adalah mandi. Kenapa? Di sini ada sebuah kaidah al yakinu la yuzalu bisak. Al yakinu la yuzalu bisak. Bahwasanya keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi apabila dia itu mengetahui bahwasanya itu adalah apa? Air mani. Berdasarkan pengetahuan yang dia ketahui, yaitu ma'un golidun ya yaitu ma yang kental dan seterusnya ya. yang kedua dia meyakini bahwasanya itu adalah air madi dan bukan air mani idza tayakona. jadi apabila dia bangun kemudian dia yakin bahwasanya itu adalah air madi falaisa alaihil guslu maka baginya adalah tidak wajib mandi tetapi dia wajib membersihkan dakarnya dan dia mencuci kainnya karena ia adalah apa? najis. Ya. Apabila dia bangun dan dia yakin. Apabila dia itu tidak yakin, apakah ini air madi ataupun air mani? Maka ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama kata para ulama, idza kana ladaihi syai' mayukilu au mayuhilu ilaihil hukmu. Apabila baginya itu ada sesuatu yang bisa mengaitkan kepadanya hukum dan menyandarkan kepadanya hukum, maka dia bersandar kepada sesuatu itu. Umpama rojul ini sebelum tidurnya dia menghayal, membayang-bayangkan wanita. Maka dimungkinkan bahwasanya ini adalah air mani. Disebabkan dia mengetahui umpamanya dimungkinkan dia mimpi tapi lupa. Atau keluar air mani karena dia menghayal. Atau dimungkinkan dia bertanya kepada yang tahu dan yang tahu mengasih tahu kepada kita bahwasanya itu adalah air mani maka bagi kita adalah mandi bagi kita adalah apa mandi dan yang keempat apabila tidak ada sesuatu yang bisa kita untuk menyerahkan kepadanya hukum mengembalikan kepadanya hukum jadi tidak ala, tidak ada alamat tidak ada amaroh ya artinya tidak ada amaroh Artinya amarah ini ya mungkin e, apa latar belakang ataupun yang bisa kita untuk me, apa mengembalikan hukum, menyandarkan hukum. Ya. Kita tidak ada apa-apa sebelumnya. Dan kita tidak mengetahuinya. Maka para ulama ikhtilaf kepada dua kaul. Ada yang mengatakan bahwasanya baginya adalah mandi. Karena ketika ia melihat air maka itu golibnya eh, air berarti air mani. Berkata sebagian para ulama bahwasanya itu tidak wajib mandi. Kenapa katanya al baroatul asli? Al aslu baroatul asli. Asalnya adalah bebas perkara. Maka apabila seseorang itu tidak mengetahui keberadaan apakah itu air mani ataupun air madi ataupun yang lainnya, maka apa? Maka baginya adalah baroatul asli. Dia adalah bebas perkara. Tetapi apabila kita mengambil babul ikhtiyat, babul ikhtiyat artinya bab kehati-hatian karena dimungkinkan kita mimpi tapi lupa. Ya. Ataupun yang lainnya, maka sebagian para ulama mengatakan fa'alaihil guslu, maka baginya apa? Mandi. Baginya apa? Mandi. Walaupun kedua pendapat ini kembali kepada dalil yang tadi tidak mayorubuka ilama layurubuka. Ya, artinya apa? bahwa kalau kita mengambil dalil ini dan dibawa kepada pendapat yang kedua bahwa untuk kehati-hatian kita mandi, maka wallahu a'lam bahwa kalau kita mandi maka kita telah menempuh dua perkara. Poin yang pertama kita menempuh kehati-hatian, poin yang kedua ketika kita mandi pun tidak akan menafikan tentang apa? Tentang itu bukan mani ataupun bukan tidak maninya. Kenapa? Karena mandi tidak ada apa? Tidak ada tidak ada maborotnya. Kalau kita mandi tidak ada madorotnya. Maka kalau kita mengambil ketika kita itu ragu dan tidak ada apa? Tidak ada perkara yang bisa untuk menyer, apa e, menyandarkan hukum kepada perkara yang tadi, maka mandi ada lebih abdol wallahu alam. Jadi mandi ada lebih abdol wallahu alam. Nah, ini berkaitan dengan apa? Keluarnya air mani. Jadi keluarnya air mani. Kemudian ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah taala, Ya, karena tadi saya agak terlambat ya datangnya. Maka kita akan bahas yang terakhir dari hadis ini, ya. Keluar air mani dari faraj perempuan ba'dal gusli, yaitu apa? Setelah mandi. Jadi setelah mandi. Jadi setelah apa? Setelah mandi. Jadi hurujul mani ba'dal gusli. Keluar air mani setelah mandi. Dan ini kalau bagi laki-laki ya. Kalau bagi laki-laki ya. Itu dimungkinkan. Maka itu apa jarang maksud saya itu. Tetapi yang sering ditanyakan adalah wanita setelah mandi kemudian dia keluar air mani lagi. Wallahu alam yang roji baginya tidak mandi. Karena yang keluar itu adalah air mani dari suaminya. Jadi air mani suaminya itu keluar lagi maka baginya tidak wajib untuk mandi. Karena apa? Yang wajib mandi adalah karena keluar darinya, bukan dari yang lain. Maka apabila keluar lagi, ya, dari artinya mani suaminya itu, maka apa? Maka itu adalah e, apa? E, tidak wajib mandi. Sebab yang dimaksud hurul mani adalah keluar mani yang dari dirinya. Sebab mesti ya tadafak, ya kalau keluar air mani itu, maka mesti dirasakan adanya ladah adanya kenikmatan, yang menyebabkan di situ adalah hakikat syahwat, yaitu hakikat syahwat. Nah, barangkali ihwatu iman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari pokok hadis ini, tetapi saya akan mengisyaratkan apa yang tadi dikatakan bahwa di dalam hadis ini ada perkara yang berkaitan dengan akidah. Innallaha la yastahi minal haq. Ya. Yang benar dalam hadis ini adalah menunjukkan sifat haya bagi Allah Ta'ala. Dan ini dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh hadis dan oleh ijma ahli sunnah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah e, apa dalam ayat surat Al-Baqarah, e, apa ayatnya? Tiba-tiba saya lupa ayatnya. E, ayatnya apa? surat Al-Baqarah yang tentang malu. Hmm. Subhanallah, tiba-tiba lupa ayatnya. Inallah Allah eh, Inallah Inna Allah la yastahi adriba masalam mama udatan pama pokoh itu. Ya, ayatnya. Hah? Inna Allah la yastahi ayadriba masalam mama udatan pama pokoh. Nah, ya, itu ayat ya jelas. Jadi kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Ta'ala menjelaskan apa? Menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang sifat haya baginya. Jadi sifat haya baginya. Ya. Maka apa? Maka di situ wajib kita untuk menetapkannya. Jadi wajib kita untuk menetapkannya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 26 innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan pama fawqaha yaitu sifat haya sifat malu bagi Allah Ta'ala. Tetapi kita memahami dalam penjelasan yang berkaitan dengan asma wa sifat, di mana Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamislihi syai'un basir. Itu apa? Tidak sama malunya Allah dengan malunya apa? Makhluk. Sebagaimana kita mengetahui Allah Ta'ala disipati dengan ilmu, Allah Ta'ala disipati dengan melihat, Allah Ta'ala disipati dengan mendengar, tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah, apa Kemudian apa penglihatan Allah taala, ilmu Allah tidak sama dengan apa? Dengan makhluknya. Hal ta'lamu lahu samia, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Maka kita mengatakan apa? Menetapkan sifat haya bagi Allah taala kama yaliku bi jalalihi wa abamatihi sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala, tidak sama dengan sifat makhluknya. Oleh sebab itu, kaidah ahli sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Artinya menetapkan nama dan sifat bagi Allah, tetapi tidak menyerupakannya dengan sifat makhluknya. Dan kita mensucikan Allah Ta'ala tetapi kita tidak mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala dan tidak mengingkari nama-nama Allah Ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita menetapkan sifat malu bagi Allah, maka harus diyakini tidak sama dengan sifat makhluknya. Sebagaimana kita juga menetapkan Allah mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui, maka pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan apa? Makhluknya. Jadi itulah kaidah ahli sunnah di mana menetapkan tidak menyamakan, mensucikan tidak apa? Tidak menapikan. Maka kita wajib menetapkannya sebagaimana Allah Ta'ala menetapkannya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya. Nah ini faidah di dalam hadis yang mulia ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan pada malam pada pagi hari ini dan kita akan menjelaskan apa ataupun menunggu beberapa pertanyaan. ini. Ya pendengar yang Allah Subhanahu wa taala demikian pembahasan dari hadis yang ke-28 dan dilanjutkan ke hadis 32 yang uh, secara jelas kita simak dari penjelasan Abu Qatadah dan selanjutnya akan kita buka sesi interaktif Tep, sebelumnya kita akan angkat dari pesan singkat dulu Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, jasad mukmin tidak najis atau suci. Hmm. Bagaimana dengan orang yang meninggal dan sudah dimandikan, kemudian ada anggapan bahwa selain mahram tidak boleh memegang atau menyentuh akan eh, nanti akan batal kesuciannya Ustaz. Jazakallahu khair. Apakah benar anggapannya? Oh, ini kan mungkin masalahnya apa? Bukan masalah e, jasadnya najis atau tidak najis kayaknya hmm. ini pertanyaannya berkaitan dengan apakah kalau menyentuh wanita itu batal atau tidak gitu. Sehingga hmm, kalau apa? Selain mahromnya saja. Ya? Nah, selain mahromnya, E, eh, yang roji bahwasanya bersentuhan dengan wanita ya, yang mahrom itu tidak membatalkan wudhu dan tidak haram juga bersentuhan. Artinya dengan yang mahrom walaupun berbeda ya tingkatannya dengan istri ya tidak membatalkan wudhu dan tidak apa-apa. Tetapi kalau bukan dengan yang mahram kita bersalaman, ya, memang tidak membatalkan wudhu, tetapi di situ hukumnya haram. Jadi hukumnya haram. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan apa? Dengan mayat itu, disentuh oleh bukan yang mahram, ya, maka tidak batal gitu. Dia tidak menjadi batal kembali gitu si mayatnya itu. Karena yang roji bahwa bersentuhan itu tidak apa? Tidak batal, ya. Dan kita akan jelaskan nanti di dalam uh, bab nawakidil wudhu atau telah dijelaskan di dalam bab nawakidil wudu kita kemarin. Baik, saat kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sering uh, jika saya habis kencing keluar lagi seperti air mani yang mengental. Apakah ini air mani? Apakah uh, saya wajib mandi? Jazakallah khair. Akhir dari kencing ya, itu berarti wadi ya, dan bukan mani. Ya. Bukan madi juga, tetapi wadi. Wadi ya. Biasanya orang yang karena capek ya, orang yang memiliki penyakit karena kecapean ataupun pekerja berat ya. Maka ini biasa keluar dan itu hukumnya najis ya. Dan mewajibkan untuk wudhu tetapi tidak wajib untuk mandi. Karena yang wajib mandi hanya keluar air mani. Ya. Baik, demikian selanjutnya kita akan dari telepon. Ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, ketika seseorang bermimpi kan wajib mandi dalam keadaan sakit dan waktu itu sudah sedangkan uh, eh, ajan subuh namun orang itu takut takut khawatir ketika mandi sakit itu tambah parah Ustaz itu bagaimana Ustaz? Iya. Ya syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti akan datang hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akan datang hadisnya tapi kita akan bahasnya tentang salat tayamum nanti e, kalau dia itu mimpi dalam keadaan sakit, tetapi tadi syaratnya bukan mimpinya saja. Ia melihat air setelah apa? Bangun dari tidurnya. Jadi apabila dia mimpi dan melihat air setelah bangun dari tidurnya, lalu dia itu dalam keadaan sakit dan dia tidak mampu untuk mandi, maka baginya adalah tayamum. Jadi baginya adalah tayamum dan nanti hadisnya akan datang setelah bab junub ini. Jadi diperintahkan untuk tayamum. Kalau dia tidak mampu mandi dan tidak bisa mandi karena sakit dan jika mandi akan bertambah sakitnya menurut apa prasangkanya ataupun keyakinannya maka baginya adalah mandi. Apa maka baginya apa? Tayamum. Maka baginya adalah tayamum. Baik, sebelumnya kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi di Bekasi. Ustaz, setiap wanita yang masih subur setiap hari selalu mengeluarkan cairan bukan nazi dan bukan pula mani ataupun keputihan yang berfungsi sebagai menjaga kelembaban dan membunuh bakteri dan menodai celana dalam. Apakah cairan itu najis dan apakah di saat-saat kami harus mengganti celana dalamnya? Jazakallah khair. Ya, wanita saya kira nggak ada cairan apa itu. Di wanita itu yang yang ada dalam istilah syar'i ya tidak lepas dari tadi ya air mani, madi, wadi ya kemudian yang dinamakan uh, eh, as wal kudroh dan itu masuknya adalah suproh wal kudroh hmm. yang dinamakan keputihan ya dan itu tidak najis Taip. itu tidak najis dan tidak menyebabkan wajib mandi tidak menyebabkan wajib wudhu dan tidak wajib untuk apa kecuali masalah kebersihan mau di, dibersihkan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan wajib di apa wajib wudhu karena di dalam hadis yang sahih ya kami tidak menghitungnya as-supratu wal kudroh ba'da tuhri syai'ah kata para wanita yang sahabiah mereka mengatakan kami tidak menghitung keputihan ya setelah bersuci adalah sesuatu artinya tidak dihitung apa-apa dan eh, untuk mengganti pakaian dalamnya tidak wajib saja tidak wajib tidak wajib hanya kebersihan saja itu tidak berkaitan bukan najis atau tidaknya iya Terkembali kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi dari Ummu Uli di Mulia Ustaz apakah hukumnya bila seorang bermimpi di saat haid dan bagaimana cara mandinya Ustaz? Di saat haid ya Allah alam dia tidak wajib mandi kecuali dia setelah selesai apa? selesai haidnya dan apakah dia harus mandi dua kali? ya mandi untuk junub dan mandi untuk haid yang Allah alam baginya satu kali mandi adalah cukup. Karena wajibnya mandi adalah berkaitan dengan maunya sholat itu. Baik. Bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung silahkan di 8236543. Dengan di Jakarta. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, apabila kita ada junub uh, lalu tidak ada air uh, bagaimana Ustaz itu? Itu saja Bapak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pun akan datang nanti di dalam kitab tayamum ya. Kalau tidak ada air seseorang berjunub maka baginya adalah tayamum. Nanti hadisnya akan ada di sini insyaallah. Hadisnya akan ada dan kita akan pelajari. Baik. Fa ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan Apabila tidak mendapatkan air maka baginya adalah apa? Baginya adalah tayamum dan telah dinyatakan alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kamu adalah menggunakan sa'id yaitu apa? At-turabut tayyib yaitu tanah yang suci, debu yang suci cukup bagi kamu mengganti mandi. Di Bapak tinggal tayamum saja kalau memang tidak ada air dan penjelasannya lebih ya. uh, gamblang insyaallah pada babnya nanti Bapak ya, hmm, sabar saja. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Tuan Karawaci. Silakan, Wi. Uh, ini saya mau tanya, bagaimana hukumnya ahwat pergi safar tanpa mahram dalam rangka tolabul ilmi gitu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar dalam ya tidak ada mahram tolabul ilmi ya tidak boleh tetap. Tidak boleh dia tetap ya. Apa dia bersafar? Apa tolabul ilmi dan tidak ada mahrum ya. Jadi dia terlebih untuk bersabar dulu ya kalau hari ini masih bisa mendengarkan apa radio ataupun bisa mendengarkan tentang kaset dan dia bisa mencari yang lebih dekat ya. Artinya tidak boleh dia untuk apa? Untuk safar e, apa tanpa mahrum walaupun alasannya apa? Tolabul ilmi. Sebab haji pun tidak boleh. Dia menunaikan apa? Menunaikan sapar dengan tanpa apa? dengan tanpa mahramnya. Allah a'lam. Baik, Ustaz, kita akan kembali dari telepon di 0218236543. Assalamualaikum. Apakah e, melihat kemaluan tanpa menyentuh dapat membatalkan wudhu? Itu yang pertama. Yang kedua, jika di tengah atau di pertengahan sholat baru sadar bahwa pakaiannya kena najis, apakah sholatnya harus dibatalkan atau diteruskan dan tetap sah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Pertanyaan yang pertama apabila orang melihat bakarnya dan tidak menyentuhnya apakah batal atau tidak? Ya, tidak batal kecuali pas dilihat keluar air mani. <laughs> keluar madi ya ketika dia melihatnya. Kalau dia cuma melihatnya tidak apa tidak batal ya. Tetapi yang batal itu menyentuh dakarnya. Kemudian yang kedua tafsil ya. Artinya di sini perlu kepada perincian. Kalau ia itu punya pakaian di sisinya ataupun punya pakaian, maka dia itu apa? Wajib untuk membatalkan sholatnya dan mengganti pakaiannya. Mengganti pakaiannya apabila ada pakaiannya. Ya. Tetapi kalau ia itu mengetahui pakaiannya cuma satu itu ya, dan dia tidak memiliki pakaian lain, maka dia sholat walaupun dengan pakaian yang najis tadi. Sebab dia tidak boleh sholat dengan telanjangnya. Ya artinya apa? Kalau dia ingat, maka dia wajib untuk membatalkan sholatnya. Ya, dan dia mengganti apa? Pakaiannya. Dan dia mengganti apa? Pakaiannya. Nah, kemudian di sini apa? Tafsil juga. Apakah dia harus mengulangi lagi sholatnya dari pertama atau tidak? Kita lihat. Kalau dia menggantinya berada di sisinya, artinya berada di depannya, kebetulan mungkin dia bawa tas juga. Bisa aja kan seperti itu. Dan dia tidak apa? Tidak tidak menunjukkan bahwasanya dia masih bisa menghadap kiblat. Kemudian dia itu tidak inhirop dari tempat kiblatnya, tidak berpaling dari tempat kiblatnya lalu dia memakainya pakaian tersebut dan menggantinya, maka itu tidak wajib dia untuk apa? mengulangi lagi sholatnya tetapi dia meneruskan lagi sholatnya. Tetapi kalau dia itu ya dalam arti telah keluar dari hakikat sholatnya dan ini mesti ya keluar dari hakikat sholat. Seperti dia pulang dulu pulang dulu ke rumah gitu ya. Ataupun dia mengambil dulu pakaian, pulang dulu ke kamarnya, ngambil dulu ke kamarnya. Maka Allah alam di sini karena apa? Karena dia telah melakukan perbuatan yang di situ adalah keluar dari hakikat sholat. Jadi keluar dari hakikat solat di mana dia apa telah keluar dari menghadap kiblat dan itu adalah merupakan syarat di dalam apa solatnya Maka baginya adalah mengulangi lagi solat dari apa dari awal, mengulangi lagi solat dari dari awal Allah Taala. Tapi bagi para pendengar yang bertanya kembali silakan di 8236543 dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam bagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Bro, Pak di Cibubur. Silakan, Pak. Ya. Uh, saya nggak mau bertanya, Pak Ustaz. Saya hanya mau menyatakan bahwa dalam Islam itu Allah lengkap sekali ya. Mulai dari kita mau buang air kecil aja ada aturannya. Jadi kayak kita yang kaum lelaki ini kalau mau buang air kecil itu kan di hadis disebutkan bahwa harus uh, sewaktu kita buang air kecil memegang kelamin dengan tangan kiri gitu Pak Ustadz ya. Ya saya hanya mau menyatakan bahwa dalam Islam itu semua lengkap makanya bersyukurlah kita menjadi umat uh, Nabi Muhammad SAW. Ya, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair pada Bapak yang ada di Cibubur ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Eh, kita lanjutkan kembali iya. untuk pertanyaan bagi para pendengar roja. Anda bisa melanjutkan pertanyaan kembali di 8236543. Namun sebelumnya kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat dari Umum Sidik di Pamulang. Ustaz, Ana lupa mandi junub. Kemudian salat, apakah harus diulang sholatnya, Sir? Allah alam dia wajib diulangi lagi sholatnya karena dia tidak berdasarkan terkumpul padanya syarat sholat. Syaratnya apa? Sahnya sholat. Jadi dia wajib mengulangi lagi sholatnya. Dan bagi para pendengar aja, bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Adi Romangun. Baik, silahkan Pak. Begini Ustadz mengenai mandi. Jika saya mandi, tetapi saya tidak dalam keadaan junub. Uh, saya hanya mengguyur ke seluruh tubuh aja air itu. Dan sebelumnya pun saya tidak berwudu. Setelah mandi pun saya tidak berwudu. Apakah bisa dijadikan buat sholat ya Ustaz? Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya jawabannya tidak sah ya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda innamal a'malu biniyat wa innamal malikulimriin manawa. Ya. Jadi itu tidak sah dan kalau sholat tidak sah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu biniyat wa innamal malikulimriin manawa. Jadi setiap amal tergantung kepada niat dan setiap perkara akan diberikan pahala tergantung kepada niatnya. Maka kalau bapak tidak niat mandi, tidak niat apa, tidak niat toharoh, tidak niat wudhu, maka itu tidak sah. Tetapi kalau bapak wudhu dengan dengan langsung tanpa tartib tadi poksai langsung itu namanya mandi, lalu meniatkan wudhu maka sah wudhunya. Cuma kalau tidak niat ya tidak sah karena wajib kepada niat. Innamal a'malu binniyah. Jadi setiap ibadah wajib kepada niat termasuk di sini adalah toharoh. Allah alam. Dari kembali dari, dari telepon bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Indra di Salimba. Silahkan Pak Indra. Uh, saya saya nanya, kalau karena dalam kita keluar maji itu gimana cara membersihkannya Ustaz? Ya, itu aja. Ya. ya, dibersihkan, dicuci dicuci ya, secara dicuci. keseluruhan apa? Iya, yang kena saja. Yang kena saja ya. Nah, yang kena saja. Ya udah itu aja Ustaz. Ya. Keren. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, kita buka kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa mu di mana? Uh, dari Umu Haura di Bintaro. Silahkan. Saya mau tanya, cara mandi junub itu bagaimana ya karena saya pernah diajarin dulu uh, uh, uh, ustadz katanya uh, pertama ini uh, wudhu dulu habis wudhu tapi kaki nggak usah terus um, cuci uh, apa air digosok-gosokkan kepala sampai agak basah lalu dibasuh ke sebelah kanan uh, kepala ya sebelah kanan kiri baru atas Baru setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh, mandi biasa, tapi uh, terus udah gitu terakhir baru uh, cuci kaki. Itu betul apa enggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan datang nanti tentang mandi janabah hadisnya di sini ada dua hadis tetapi apa yang tadi dikatakan itu benar itu salah satu bentuk dari cara mandi jadi cara mandi janabah itu pertama adalah niat ya bahwa kita akan mandi janabah Kemudian yang kedua mencuci kedua telapak tangan ya. Kemudian yang ketiga adalah mencuci dakar. Jadi mencuci dakar, membersihkan dakar. Lalu setelah itu mencuci lagi tangan kita karena ya setelah mencuci dakar ya dicuci lagi tangan kita. Kemudian setelah itu berwudu. Ya, dan cara wudu ada dua. Boleh tadi dengan yang ditanyakan tadi yaitu berwudu, mencuci apa berkumur-kumur mengisap air ke hidung kemudian mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala. Ya, kemudian apa? Di situ memasukkan jari-jari ke pangkal-pangkal rambut, ya, sehingga kita merasakan air itu telah masuk ke dalamnya. Kemudian kita menuangkan air tiga kali dan dimulai dari sebelah kanan, ya. Kemudian setelah itu mencuci seluruh anggota badan, kemudian setelah itu mencuci kedua kaki. Itu kaifiah yang pertama, ya. kaifiah yang kedua boleh. Tadi apa? di mana seseorang itu mandi janabah dengan menyempurnakan wudhu terlebih dahulu dan mencuci kakinya dua kali. Jadi kedua-duanya boleh dan nanti kita akan jelaskan secara terperinci dan kita akan kumpulkan beberapa hadis yang bisa kita mengumpulkannya insyaallah. Baik, bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali silakan di 021 823 6543. Tapi sebelumnya satu pesan singkat kita angkat Sat. Dari Ahmad di teman mini, kapankah seorang yang hadas itu mandi atau bersuci saat Secepatnya ataukah boleh ditunda hingga saat mandi tiba? Apa? Menangguhkannya boleh dan nanti juga kita akan ada bab tent, apa atau hadis yang menunjukkan bolehnya menangguhkan mandi. Jadi bolehnya menangguhkan mandi. Baik setelah kita berhenti dari haid bagi wanita ataupun bagi kita laki-laki adalah ya menangguhkan mandi setelah apa? Setelah junub ya, setelah jima ataupun setelah junub. Seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga nanti akan ada ketika Umar bertanya, "Aliar fudu ahaduna?" Apakah mandi salah eh, apa apakah tidur salah seorang di antara kita sedangkan dia adalah junub? Ya. Wahwa junubun sedangkan dia adalah junub maka Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am idza iya apabila kamu wudhu dulu gitu. Ya. Artinya boleh menangguhkan apa? mandi ya. Walaupun apa? Ketika kita itu junub lalu kita mandi maka itulah ada lebih abdol. Kenapa? Karena orang dalam keadaan senantiasa suci lebih abdol. Baik. ada satu penelpon yang sudah menunggu kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Ya silahkan. Assalamualaikum. Taib, terputus mohon maaf. Bagi para pendengar ini silakan di 0218236543. Dari eh, satu pesan singkat sebelumnya kita angkat set ada pernyataan bahwa orang yang mengatakan eh, ada orang yang mengatakan sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan karena tidak eh, tidak apa-apa. Bagaimana pernyataan seperti ini Ustaz? Dari Akhi Irwan ya di Jababeka Cikarang. Silakan. Nah, ini kalau sunnah bimana mustahab ya. Jadi sunnah bimakna mustahab. Jadi sunnah bimakna yang khusus ini. Jadi sunnah itu dalam istilah pukoha. Yaitu sesuatu yang datang dari syariat perintahnya tidak sampai kepada wajib. Ataupun dalam istilah yang tadi mayusabu ala fa'ilihi walayu akabu ala tarikihi. Tetapi ini sunnah bimakna mustahab. Apabila dimaksudkan dengan sunnah adalah ad-din, yang dimaksud dengan sunnah adalah Islam, yang dimaksud dengan sunnah matarokahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau siratun Nabi atau tariqatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka bukan tadi ya masalahnya. Jadi kalau sunnah itu artinya Islam, kalau sunnah itu adalah artinya apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ya wajib kita mengikuti sunnah dan bukan mustahab ya di sini. Jadi tergantung kita mau kemana mengistilahkan sunnahnya itu. Kalau dimaksudkan dengan sunnah adalah bimakna mustahab, yaitu apa? Hukum-hukum agama yang sifatnya mustahab, maka benar kalau kita melakukannya mendapat pahala, kalau kita tidak melakukannya tidak akan disiksa. Walaupun itu tentunya apa? Tentunya akan mengurangi hakikat derajat keimanan kita ketika kita meninggalkannya dalam arti apa? Beda gitu orang yang melaksanakan mustahabat dengan orang yang tidak melakukan apa? Mustahabat. Nah, itu Wajib kita memahami dulu mana arti dari sunnahnya itu dulu. Baik. Tergantung dari istilah yang eh, digunakan saja, ya. apakah dari ulama fikih atau dari hadis tadi. Iya, harus Baik. kita melihat dari istilah apa ini. Kalau sunnah itu istilah pukoha ya benar tadi. Baik. Tetapi kalau sunnah ini dalam istilah ulama akidah, dalam arti sunnah ini adalah Islam, seperti Imam Al-Babahri mengatakan al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Jadi Islam adalah sunnah dan sunnah adalah apa? Islam. Jadi sunnah itu perjalanan Rasul, agama yang ditinggalkan oleh Rasul. Al-Islamus sahih an naki di mana sunnah itu adalah Islam yang murni, Islam yang sahih yang tinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu adalah wujubu itibaihi, wajib untuk mengikutinya. Bagi para pendengar saja silahkan Anda bisa bertanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Arif di Bekasi nih. Silakan Pak. Uh, saya mau tanya ya, kalau lalat itu kita lewat pasar nih ada lewat tukang jual babi gitu terus lalat nempel di kita itu pindah nggak najisnya? Hmm. Kayak itu, itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Allah alam ya, saya nggak punya jawabannya. Nanti insyaAllah kita lihat. Iya, silahkan bagi para pendengar Roji yang lain Anda bisa bertanya di 0218236543. Dari pesan singkat dari uh, Pondok Bambu pendengar kita, bila keadaan junub saat bolehkah kita duduk di masjid dalam rangka botol ilmi syar'i? Oh, tentang masalah nanti apakah boleh yang junub diam di masjid juga ada ikhtilaf nanti. Uh, dalam firman Allah taala, "Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu." Nah, apakah orang yang junub boleh tinggal di masjid atau tidak? Di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh diam di masjid berdasarkan dua dalil. Pertama firman Allah taala, "Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu." Di, di mana di sini mengatakan bahwa seolah-olah yang junub tidak boleh apa? Tidak boleh diam di masjid kecuali apa? Melewat saja boleh gitu kan. Kemudian yang kedua hadis yang berbunyi itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha inni la uhilu al masjid li haidin wala junubin sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi yang junub ataupun yang haid nah maka di sini ada dua dalil yang dianggap sebagai dalil bahwa orang yang junub tidak boleh apa tidak boleh diam di masjid ya tapi sebagian para ulama mengatakan termasuk Imam Syaukani dan yang lainnya bahwa yang junub itu boleh diam di masjid Eh, yang junub apa boleh diam di masjid. Alasannya apa? Bahwa uh, ashabu supa ya mereka adalah ya, orang-orang ya, yang tidur dan tinggal di masjid. Dan mereka adalah golibnya apa? Ihtilam. Mereka adalah mimpi tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka apabila mimpi ataupun junub harus keluar dari apa? Dari masjid ya. Dari masjid. Adapun ayat yang tadi dikatakan bahwa yang dimaksud itu ila musafir, artinya orang yang safar, ila abirisabilin. Ya. Kemudian juga tentang hadis yang tadi para ulama ikhtilaf tentang kesohihan hadisnya. Di mana di situ melewati seorang rawi yang bernama Jasrah ibnu Dajajah. Jadi Jasrah ibnu Dajajah adalah imro'ah majhulah. Itu seorang rawi yang majhul. Artinya majhul ini tidak diketahui kesikohannya ataupun bukannya. Eh, di sini adalah di mana mas, majhul apa? Majhul hal. Jadi dia adalah majhul hal di mana keberadaan dan derajatnya tidak diketahui, maka dianggap doim. Kalau dalil yang tadi adalah tidak sorih menunjukkan tentang larangan yang junub diam di masjid. Kemudian hadis adalah doib, maka sebagian para ulama mengatakan al baroatul asliyah. Al aslu baro'atul asliyah, jadi asalnya adalah bebas. Perkara bagi yang junub adalah tidak terlarang diam di masjid. Maka sini ikhtilaf di antara apa? Di antara para ulama tentang hukum yang junub diam apa? Di masjid ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Walaupun dalam hal ini saya eh, lebih condong kepada yang mengatakan boleh diam di masjid walau alam. Baik, satu penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa boleh Di mana? Assalamualaikum. Eh, anak mau nanya ini, Tad. Eh, kalau kita mandi jenabah, Tad. kita kan itu wudhu dulu itu terus kita mencuci kakinya diakhirkan itu iya nah kalau misalnya seandainya kita sudah wudhu terus kita mandi terus kemudian kemudian keluar kencing gitu itu apakah kita uh, mengulang wudhu kita atau bagaimana tak? Iya, jelas wajib mengulang lagi wudhu. Setelah mandi kemudian air kencing keluar ya wajib wajib mandi lagi gitu. Bukan wajib mandi maaf, wajib wudhu ya. Sebab ya ada pembatal yang membatalkan wudhu gitu. Jadi kalau setelah mandi lalu keluar air kencing ya wajib wudhu lagi gitu. Atau dia apa? Dia mandi tapi menyentuh dakar. Bagi orang yang mengatakan menyentuh dakar adalah batal maka dia wajib wudhu lagi setelah dia apa mandi. Setelah dia apa? Mandi. Tetapi kalau dia itu mandi lalu dia menjauhi perkara-perkara yang membatalkan wudhu dan dia tidak apa? Tidak tidak melakukan ataupun tidak mendapatkan perkara-perkara yang membatalkan wudhu maka mandi adalah cukup dari dari wudu. Karena Aisyah radhiyallahu taala mengatakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah wudhu setelah dia mandi. Dan dikatakan wudhu yang mana yang lebih sempurna ketimbang apa? Mandi. Allah a'lam. Baik, kembali dari telepon kita angkat dari Pandanan di Pondok Gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Saya mau tanya begini, e, seseorang yang sakit karena dan dia tidak mungkin untuk melakukan toharoh baik bersuci secara air ataupun apa tayamum tetapi kesadarannya masih ada gitu Ustaz itu apakah ada kewajiban apa maksud saya sholatnya wajib atau tidak atau kalaupun wajib bagaimana caranya gitu Ustaz Sadar, sadarnya gimana maksud e, kondisi sadarnya bisa bicara ada segala macam cuman apa tangan kiri kanan semua itu ada impus gitu Ustaz ya dan kaki juga dia artinya tidak mungkin untuk melakukan tayamum ya di tayamum kan Pak di oh ditayamumkan Ustaz. Ya, ditayamumkan. Kalau bisa diwudukan. Kalau bisa diwudukan ya diwudukan. Eh, tidak mungkin. Jadi gini Ustaz, mohon maaf saya jelaskan. Jadi dari hidung juga ada selang, dari mulut juga ada selang begitu Ustaz. Dari kiri kanan itu sudah karena dia di posisinya di ICU gitu, tapi kesadarannya ada maksudnya gitu. Oh dia tidak mampu apa-apa. Fatakullah mas tuh. Oh gitu. Ya, dia tetap sholat, tetapi kalau memang tadi ya tidak mampu diwudukan, tidak mampu ditayamumkan. Kalau mampu ditayamumkan saya kira ya wajahnya kemudian tangannya ditayamumkan oleh kita tidak apa-apa. Kalau, ya kalau tidak memungkinkan sholat walaupun tidak tayamum dan tidak wudhu. tetap Allah Oh iya, syukur ya. Iya. Ya. Tanya lain ya. Iya. Ketika dia sudah apa ada satu hubungan kemudian sudah mandi dan sudah wudhu Ustaz tetapi setelah wudhu itu kan keluar sesuatu ya. Yang tadi ada, saya katakan katanya tidak memba, apa tidak mengharuskan untuk mandi. Tapi apakah harus wudhu lagi gitu Ustaz? Uh, wudhu apanya nih? Uh, sudah wudhu, kemudian mohon maaf keluar begitu saja sesuatu begitu? Ya dari dari perempuan itu. Betul ya. Ya tidak wajib mandi dan tidak wajib wudhu. Oh. Gitu. Mm, sebab itu buka, bukan keluar darinya. Tapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pesan singkat kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi Apabila ada wanita tidak mengetahui kalau ia dalam keadaan haid, kemudian melakukan salat dan ibadah yang lainnya, lalu kemudian baru ia ketahui setelah salat subuh, Ustaz. Bagaimana ibadah yang telah dilakukannya itu, Ustaz? Ya, insya Allah diterima oleh Allah taala. Kalau dia tidak tahu, kalau dia itu tidak tahu kebosannya dia haid, tetapi ya bagi wanita ya berhati-hati dalam arti dia harus mengetahui waktu dia kapan biasanya head, kapan datangnya head gitu. Ya kalau dia tidak tahu maka artinya apa? Artinya tidak mengapa dan insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepadanya. Baik, saya satu penelpon terakhir kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Halo, silahkan. Iya dengan siapa Pak di mana? Afwan kurang jelas uh, dengan siapa di mana? Tadi Bapak dikirim. Tapi silahkan Pak. Ini ada persoalan Eh, seperti orang yang baru baru nifas itu katanya uh, saya pernah dengar di radio Roja juga apabila uh, suaminya mendatanginya dalam uh, istilahnya uh, tidur bareng gitu katanya boleh apa, apa gimana ya oh wanita sedang nifas ya masih dalam keadaan nifas tapi ya, suaminya menginginkan untuk berhubungan begitu bagaimana? Taib. Hmm. Itu saja bapak. Iya. Sekarang jazilan. Ya. Silakan Iya, artinya apa? Wanita sedang head ataupun sedang nifas tidak boleh dijima. Jadi tidak boleh dijima dan hukumnya haram ya. Dikatakan wala taqrubuhunna hatta yathurna. Jadi janganlah kalian mendekatinya sehingga ia bersuci suci dan bersucinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, maka para sahabat mengatakan e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ib'alu sayin illa nikah. Lakukan segala sesuatu kepada istrimu kecuali yang satu yang dilarang adalah nikah yaitu apa? jima. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, kepada uh, dan menjelaskan ya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruni fa'ataziru wa yubashiruni wa ana haidun. Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar aku memakai sarung. Artinya kalau kita mau bercumbu dengan istri sedang head ataupun sedang nipah boleh, tetapi hati-hati jangan terpleset gitu ya maka beliau itu adalah mubasyarah denganku, bercumbu ataupun bersentuhan denganku dan dalam satu riwayat wahwa yuqabbiluni dan dia menciumku sedangkan aku sedang haid. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah taala, seseorang dengan suami dengan istri ketika istrinya sedang haid, maka boleh melakukan apa saja yang diperbolehkan. Ya, artinya boleh apa saja hubungan suami istri kecuali satu yang tidak boleh adalah apa? jima. Kalau sedang jima, apa kalau sedang head ataupun sedang nipas di jima, maka ada dendanya pak, yaitu membayar satu dinar. Ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ya tentang apa e, seseorang yang menyentuh apa menjima istrinya sedangkan dia sedang head maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis sebelum bin Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun yatasaddaqu bidinarin. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mendatangi istrinya sedangkan dia haid. Haid di sini mencakup nipas sebab haid itu banyak napanya. Salah satunya adalah namanya adalah nipas. Maka ia mesti bersodako dengan satu dinar. Jadi satu dinar itu sekitar 4 gram 25. Jadi 4 gram 25 jadi kalau sekarang itu ya 4 gram kali 250 maka 1 juta lebih pak 1 juta lebih nih kalau terpleset sedangkan gitu ya. apa e, apa istrinya sedang haid gitu ya. ataupun sedang nipah maka tidak boleh tidak boleh dan dalam hari ini ada tiga ini kalau orang Yahudi itu wanita sedang haid tidak boleh makan bersamanya tidak boleh tidur bersamanya tidak boleh sekamar diusir ya dikucilkan wanita sedang haid Sedangkan orang Nasrani kebalikan wanita yang haid jima maka Islam pertengahan lakukan segala sesuatu kecuali apa? nipas saja. Tetapi dalam hal ini eh, saya juga mungkin kalimatnya nggak enak nih kalau disebutkan. Jadi kalau suami ini sangat ingin sekali gitu ya. Sedangkan istrinya sedang head, apa caranya? Banyak caranya. Yang kedua, yang pertama nikah lagi. Tapi banyak yang protes nanti kalau disebutkan nikah lagi. Ya, sebab apa? Sebab kalau dua-duanya head juga harus lagi cari istri yang ketiga. Gitu. Ya kalau kebetulan punya istri empat juga satu hari apa satu bertepatan headnya. Maka dipelajari dulu kalau punya istri dua ya. Artinya tanya kebiasaan headnya kapan. Gitu. Sehingga berbeda head apa istri yang pertama dengan istri yang kedua. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, ya bagaimana apa? Jika seandainya tidak mampu ya, dia saum gitu. Maka dia saum. Kalau dia tidak mampu masih saum juga masih kuat syahwatnya, masih ingin. Bagaimana? Ya para ulama Allah alam membolehkan istimna bifahdil mar'ah. Jadi istimna dengan fahdil mar'ah. Ya tanyakan aja terjemahnya nanti. Istimna bifahdil mar'ah dan itu boleh Allah alam. Apabila dia merasa khauf ya kepada dirinya, dia terjerumus kepada apa? ya onani kan asalnya tidak boleh, istimna asalnya tidak boleh, tetapi ketika dengan istri itu, ya, maka itu adalah diperbolehkan Allah. Baik, saat Demikian dan satu pesan singkat kita terima dari chatting saat ya. Iya. Uh, dari pendengar kita berkenaan dengan keputihan yang uh, menimpa seorang wanita, apakah setiap kali sholat dia mesti berwudu, lalu kemudian Uh, celananya apakah harus itu dicuci dan diganti Ustaz? Jazakallah khair. Allah alam tadi telah jelaskan bahwa keputihan itu tidak dianggap sesuatu ya. Jadi tidak ada dalilnya bahwa wanita yang keputihan itu wajib wudhu setiap mau sholat ya, wajib kemudian mengganti e, apa kainnya. Sebab ya dalam hadisnya dinyatakan dalam hadis Ummu Atiyah, kunna lana'uddul kudrata wa suprata ba'da tuhri syai'ah. Kami ya tidak menghitung keputihan setelah suci adalah sesuatu. Artinya apa? Apabila keputihan itu pada waktu haid maka itu dihitung haid. Dan apabila setelah haid maka tidak dihitung apa-apa. Jadi, ha? bukan najis, bukan najis, tidak termasuk kepada najis. Sebab keluarnya itu bukan dari tempat-tempat apa tempat tempat najis ya. Keputihan itu ada, adalah bukan dari tempat najis, sehingga tidak disebutkan najis ya. Walaupun keluar dari dua jalan, sebagaimana mani nanti. Terima set demikian uh, eh, jawaban yang terakhir yang disampaikan saat Abu Qatadah mengakhiri kajian kita mungkin sebagai kesimpulan akhir saat Fadl. Ya, kesimpulan akhir yang pertama uh, kita baru membahas tentang apa uh, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu tentang bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan sikap para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang menunjukkan kecintaan para sahabat kepada ilmu dan ini yang saya ingin tekankan ya nasihat yang terakhir. Jadi apa yang membedakan barokah dalam lingkungan para sahabat? Baik mereka terjaga dari bentuk-bentuk fitnah, terjaga dari bentuk-bentuk apa ikhtilaf dan sebagainya. Karena apa barokatul ilmi, yaitu barokah ilmu dan hirsnya mereka kepada ilmu. Dan tentunya telah dinyatakan dalam ya hadis bahwasanya apa? kalian akan dipimpin dan kalian akan berada dalam satu kondisi yang bagaimana kalian berada. Jadi artinya apa? Kalau kita hari ini ihtimam keinginan kaum muslimin kepada ilmu adalah rendah. Keinginan ilmu, keinginan untuk mempelajari agama adalah rendah, pemahaman kepada agamanya adalah rendah, maka seukuran itulah barokah yang akan didapatkan oleh kita. Dan seukuran itulah kita akan terlepas dari dari fitnah. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala? Karena apa? Baiknya sebuah kaum ya, itu juga tidak terlepas dari keilmuan yang yang kaum itu miliki dan keberadaan ulama yang ada pada kaum tersebut. Maka di sini wajib ditekankan untuk dua perkara. Perkara yang pertama, ihtimam perhatian kaum muslimin kepada ilmu. Keinginan kaum muslimin terhadap ilmu mempelajari. Dan yang kedua tidak diragukan lagi adalah hirasnya para dai untuk menyampaikan ilmu dan sisi dari para tolabul ilmi adalah menghormati para ulama, menghormati orang alim, menghormati orang yang memiliki ilmu, maka dengan itu akan sempurna apa? Sempurna barokah ataupun Allah taala akan menurunkan barokah ya kepada kita semua. Sebab lihat dalam hadis yang tadi bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah sampai dia apa istilahnya itu dalam orang bahasa orang Tasik nungtun hela gitu sampai dia itu disuruh duduk dulu gitu. Ini menunjukkan apa bahwa seorang alim, seorang ustadz ini memiliki kecintaan kepada muridnya. Dan bagaimana Abu Hurairah itu tidak menyenangi jika seandainya dia dalam keadaan tidak suci duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga menunjukkan apa penghormatan seorang murid kepada apa? Kepada gurunya. Dan bagaimana di sini Ummu Sulaim sampai apa? Sampai dia itu menyebutkan kata udur untuk bertanya dan dia merasa apa merasa malu menyebutkan sesuatu yang rahasia tetapi apa berhubung dengan satu yang hal yang perlu ditanyakan dan itu perlu diketahui maka beliau itu mencari jalan dan menyebutkan satu kalimat seolah-olah e, apa menjadi satu udur untuk mengatakan kalimat yang tadinya rahasia. Kenapa? Yang menjadi pendorong adalah pingin fakih di dalam apa agama yang mulia ini. Barangkali itu sebagai apa kalimat yang terakhir. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Taala berkat ilmu. Wa akhiru da'wana anil rabbil tapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kesimpulan akhir yang disampaikan Ustaz Abu Qatada menutup kajian kita dari kajian penjelasan dan faidah hadis Umdatul Ahkam yang bisa Anda ikuti setiap pekan kedua, ketiga dan keempat setiap hari Sabtu dan semoga apa yang kita kaji pagi pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang hakikat dinul Islam yang begitu sangat sempurna yang mencakup segala sisi dan aspek kehidupan manusia. Kami yang bertugas mengucapkan jasa khair atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.